12. Surat Al-Mujadilah ayat 22 hingga 23 diteruskan dengan surat Al-Hasr ayat 1 sampai 12. Ya, itu untuk besok. Baik pendengar dan pecinta Radha Kemanis Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca dan memahami Al-Quran. Alhamdulillah pagi ini kita akan mengkaji kembali surah ke-67 ya. Masih di surah ya. Al-Mulk, tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelumnya kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadinya wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.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 Innaladzina rabbahum lahum kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan tidak kelihatan. Apakah Allah kelihatan oleh kita? Tidak kan? Kita takut pada Allah. Itulah iman. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan tidak kelihatan. Bagi mereka memperoleh ampunan dan pahala besar. Innalladina sesungguhnya bagi orang-orang yang yahsyauna mereka takut robbahum dengan Tuhan atau kepada Tuhan mereka bil ghaibi Tuhan mereka yang gaib yang tidak kelihatan maka bagi mereka lahum bagi mereka maghfirah ada ampunan wa ajrun kabir dan pahala yang besar Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Wa asirru dan rahsiahkanlah qawlakum perkataanmu. Awijharu atau keraskanlah, lahirkanlah bihi dengannya dengan perkataan itu. Innahu sesungguhnya dia Allah alim maha mengetahui bidatis sudur dengan yang ada dalam dadamu. Maksudnya kamu ngomong, kamu nggak ngomong, kamu rahasiakan, kamu tampakkan. Allah maha tahu. Iyalah, Allah maha tahu segalanya. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah ia. Sesungguhnya dia maha mengetahui yang ada dalam dada segala isi hatimu. Wa dan wa asiru dan rahasiakanlah kaulakum perkataanmu. Awijharu atau keraskanlah atau lahirkanlah. Kan ada sholat sir, ada sholat jahar. Gitu ya. Kalau salat zuhur sama asar kan bacaannya disir, tidak tidak ditampakkan, ya. tidak lain dengan maghrib, isya, subuh. Itu. Awij harubi atau keraskanlah, lahirkanlah bihi dengannya suara itu. Innahu sesungguhnya Allah alim maha mengetahui bidhatis sudur dengan yang ada dalam dadamu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ingatlah Tidakkah dia mengetahui apa yang dia ciptakan? Sedangkan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ala, apakah tidak? Tidakkah kamu memikirkan? Tidak mengetahui ya Allah, dia mengetahui man, siapa, apa, kholako dia. Dia Allah ciptakan. Wahua dan dia al-latif, maha halus, al-khabir, maha mengetahui. Itu dulu ya, terjemah perkataannya sedikit demi sedikit ibu dan bapak tentu yang memiliki terus baca aja. Nanti juga nyambung. Terjemah perkataannya, terjemah Departemen Agamanya. Oh ini nggak ngerti, apa sih artinya, apa sih maksudnya. Nah, baru lihat ke tafsir. Baik, kemarin banyak, SMS <clears throat> yang bilang, saya berterima kasih kepada Radio Kayu Manis. Dengan adanya acara ini, mata saya tidak buta, tidak buta lagi. <laughs> Iya, mata hati saya. Ada juga yang bertanya, Pak Ari, apa sih maksudnya mata hati buta? bisa melihat mata hatinya mati. Iya, kita hidup. Kita hidup seperti ini. Tapi hati kita mati. Kenapa? Datang tuntunan dari Allah, datang ajaran, hadis, Quran, dibacakan apa. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi nggak mantap, nggak masuk, nggak nggak ini. nggak ada fungsinya. gitu. Sama orang yang sudah fungsi-fungsi eh, organ-organnya sudah putus. Jadi makan minum juga keluar lagi nggak ada ininya gitu ya nggak ada kontribusi terhadap tenaga terhadap pikiran terhadap apa itu karena setelah ditutup dikunci mati khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim kisawatu walhum adabun adim itu di surat al-baqarah dilihat ya itu yang penanya kemarin saya nggak ngerti hatinya mati iya jadi sama seperti halnya ibu dan bapak mungkin ya hubungan jalinan suami istri tapi hatinya sudah mati, sudah tidak cinta lagi. Hidup bersama, gaul. Kan ada banyak seperti itu. Karena mungkin satu dan lain hal, karena karena istrinya atau karena suaminya telah mengkhianati sehingga hatinya itu tidak memberikan lagi. Susah untuk percaya lagi, susah untuk sayang gitu kan. Ada berdekatan tapi tidak ada tidak ada apa-apa hanya hanya bertahan itu ah kasihan anak-anak, kasihan ini, kasihan itu hanya itu aja gitu kan banyak seperti itu. Itu mati hatinya sudah tidak ada rasa lagi. Nah, hati orang kafir itu mati, hatinya mati, pikirannya mati, otaknya mati gitu kan. Tidak mau berpikir tentang kebenaran. Kemarin ada yang bertanya tentang dasar hukum anak angkat. Ini di buku merah ada ya indeks Quran. Makanya ini buku ini miliki murah kok harganya ya bila dibandingkan dengan manfaat. Banyak, tapi ini yang yang termurah ya di antara buku-buku indeks yang ada. Tetapi sistematis. Murah ini karena dia kertasnya kertas koran gitu. Sistematis bagus sekali. Di halaman 20 indeks Quran itu berbicara tentang anak. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa kita kan uh, jadi kita bukan mengajari ya pagi-pagi seperti ini saya hanya hanya kita saya hanya bersama tentang anak itu kan ada kewajiban memberi nafkah kepada anak ada di surat al-baqarah 233 itu ada mencintai anak ada di surah Al-Imran ayat 140. Bersikap hati-hati terhadap anak. atau taghabun ayat 14. Ini kekurangannya nomor ayat nomor suratnya aja. Nanti tinggal tambahin kan. Al-Baqarah di situ nah, nomor 2, surah nomor 2, Al-Imran nomor 3. Kayak gitu. an nomor 4. Nah, itu aja. Kayak ini dasar hukum anak angkat tuh di surah al azab Surat al azab itu surat ketiga tiga Coba dicari dulu ya, dilihat. Surah ketiga puluh tiga Ceng ini ya tiga tiga tuh sudah ketemu kan mudah jadi sekarang sudah belajar kan sudah mulai belajar mudah jadi Quran itu jangan dibilang oh saya mah mau belajar Quran setelah pinter tafsir pinter bahasa Arab kapan belajar aja nah, soal nanti penafsiran kita tanya kepada ahli tafsir gitu ya di Quran itu ada beberapa ayat yang muhkamat ada yang mutasabihat yang mudah dipahami ada yang susah dipahami nah yang susah nanti kita tanya ahli tafsir gitu Ya, baca tafsir-tafsirnya ada As-Sobuni, ada Ibnu Kasir, ada Jalalain, ada Firji Dalil Quran, itu ya ada An-Nur, itu banyak eh, ya. Itu ada juga tafsirnya Buya Hamka, itu ya, banyak sekali. Sudah ketemu? Surah ke-33 ayat 4. Nih, bicara tentang uh, anak angkat jadi mengangkat anak itu perbuatan yang mulia. Uh, terhormat dan menolong kan berarti kan ada anak yang ya karena satu dan lain hal kondisi ekonominya atau ada hal lain kita angkat, kita sekolahkan, kita biayai, kita urus. Tapi ingat dalam Islam tidak ada adopsi. Memutus itu tidak boleh. Jadi kalau saya mengangkat anak namanya Indra misalnya, nah Indra itu ayahnya tuh Muhammad. Nah, tidak boleh Indra bin Ari, tapi bin Muhammad. Nah, tentu harus disampaikan, Nah, kamu itu punya ayah dua. Nah, ayah ini ayah yang mengangkat yang mengurusmu. Sedangkan ayahmu ayah kandungmu nah, Muhammad, misalnya begitu." ibumu juga dua, tapi memberikan pengertian itu sesuai dengan seiring dengan waktu karena secara psikologi nah ini <clears throat> harus dilihat umurnya gitu, waktunya, timing yang tepat kapan kita harus mengungkapkan gitu ya. Nah, jadi dengan demikian anak itu tidak tidak uh, jiwanya tidak kosong, tidak tidak uh, dalam artian menjadi beringas, menjadi galak karena ada satu dan lain hal. Sebetulnya anak juga mengerti manakala kita menyampaikan secara baik gitu. Justru kalau kita tidak menyampaikan tiba-tiba dia udah sepuluh udah tua, udah dewasa baru tahu nah baru dia merasa dibohongin gitu disampaikan dari awal ya ini ayat 4 dan 5 ya nih sudah ketemu surat al-ahzab ayat keempat dan kelima A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallahi فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناه فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ya, ayat 4 dan 5. Nih, uh, yang bawahnya juga menarik juga tentang Nabi. An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إلى أوليائكم معروفا كان ذلك كان ذلك في الكتاب مسطورا Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Hanya ada satu hati. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar. Itu tentang zihar ya. Sebagai ibumu. Nah nggak boleh itu zihar. Nah ini ayat dalil. Kan dulu zaman jahiliyah engkau bagiku bagi punggung ibuku. Jadi menyamakan istri dengan istri dengan ibunya. Nah ini tentang jihad ya. Itu nah, sebagai ibumu dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu. Nah ini sebagai anak kandungmu sendiri. Ini terjadi ya. e, Jaid itu Jaid diangkat oleh Nabi, dinasabkan kepada Nabi Jaid bin Muhammad. Jaid bin Muhammad. Jadi Jaid anak Muhammad ya, jadi keturunannya. Nah, turun ayat ini. Jangan, tidak boleh. Diurus, diangkat boleh. Tapi tetap nama ayahnya, Jaid bin Haris. Ini kandungan, eh, apa, istimbat hukumnya kan dari situ. Nah ini. E, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Mulia memelihara anak angkat itu, silahkan. Tapi jangan dibuat menjadi anak kandung karena konsekuensinya nanti ke waris warisan ya. Anak angkat tidak tidak dapat warisan, tapi nanti hibah boleh ya. Itu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakannya yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Jaid bin Muhammad tidak boleh. Jadi Jaid bin Haris harisah itu ya. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, bapaknya kan nggak ada orang mungutnya di jalan <laughs> misalnya begitu. Maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Nih, catatan kakinya apa maula? Maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atas seseorang yang telah dijadikan anak angkat seperti Salim anak angkat Abu Huzaifah dipanggil menjadi Maula Abi Huzaifah atau katakan katakanlah tadi kita ngangkat Indra Indra Indra Abdullah gitu kan tapi bukan Indra bin Ari bukan gitu ya paham ya dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya hilap ya hilap itu kan lupa sesuatu yang tidak sengaja tetapi yang ada dosa, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah maha mengetahui, maha, maha pengampun, lagi maha penyayang. Tuh, jelas kan? Kemudian bisa juga dilihat di ayat ke-37-nya. Surah yang sama ya, surah Al-Ahzab, surah ke-33. Coba lihat ayat 37. Jadi betul-betul melek kita mata kita karena kita tahu Quran ini kan pedoman. Sama seperti halnya kita dibikin diberikan resep ini resep bikin martabak, ini resep bikin apa? E, rendang apa-apa. Tapi kita nggak ngerti dikasih bukunya bagus, tapi nggak pernah dibaca, nggak ngerti bacanya bahasa Perancis, diterjemahin atuh gitu ya. Ini ayat 37. Apa katanya? <clears throat> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ تقول للذي, للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما Jadi kalau berhenti jadi panjang. Kalau disambung jadi pendek matobinya. Matobi tidak dibaca panjang kan lima hal. Ada ya catatannya. في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى nah ini kisah kisah Zaidnya nih فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زو istrinya ini dinikahi oleh Nabi istri uh, dengan Zaid pisah cerai dengan Zaid Zaid anak angkatnya dinikah oleh Nabi. Ini ingin memberikan gambaran bahwa anak angkat itu bukanlah anak kandung. Ini ini ini uh, istimbat hukumnya di sana. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذي في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا apa katanya nih ayat 37 hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya apa katanya? Orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Jaiz bin Harisah. Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Jaiz masuk Islam, Nabi Muhammad pun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya. Dan mengangkatnya menjadi anak. Si Jaid ini anak budak yang asalnya budak diangkat menjadi budak menjadi merdeka, dilepaskan, dibebaskan dari status kebudakannya, kemudian diangkat oleh Nabi dan dinasabkan, dijadikan Jaiz bin Muhammad. Gitu. Kita cintakan sama anak angkat itu kan karena sayang ya sama anak juga apalagi. Nah, karena hal seperti itu turun ayat ini. Jaiz bin Muhammad tidak boleh tetap namanya menjadi Jaiz bin Harisah. Jadi ini status anak angkat tetap bukan anak kandung. Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas istri anak angkatnya. Jaiz ini punya istri. Istrinya sudah dicerai, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ini ingin memberikan gambaran bahwa Jaiz statusnya bukan anak kandung, anak angkat. Makanya boleh eh, mantan istri Jaiz ini dinikahi oleh Nabi, gitu kan? Ini, ingin memberikan hukumnya seperti itu kan kita kan meng, meng, meng apa? mengira bahwa anak angkat itu anak kandung. Bukan. Dan nanti juga konsekuensi dari warisnya. Dia tidak mendapatkan waris. Kalaupun mau dikasih nanti hibah. Tidak boleh lebih daripada sepertiga kan itu. Kesana e, arahannya ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia sedang Allah Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti maka tatkala Jaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya maksudnya menceraikan istrinya kami kawinkan kamu jadi Allah ini wahyu ya nikahnya itu bukan karena keinginan Nabi ini kami kawinkan kawinkan kamu dengan dia ini hmm, satu dua tiga. Setelah habis idahnya, gitu, dinikah oleh Nabi mantan istri Jaiz ini. Apa tujuannya? Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan dari istrinya, telah dicerai oleh oleh anak angkatnya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Itu jelas ya sekarang ya. Jadi ngangkat anak mulia. Silahkan. Ya, ngurus anak atau anak yatim di kayu manis dibiayai, dibantu sekolahnya, itu bagus. Bukan bagus lagi suatu kewajiban. Karena tidak termasuk orang yang beriman, perutnya kenyang sementara saudaranya kelaparan. Kita cukup sandang dan pangan sementara saudara-saudaranya sekolah aja susah. Sedih memang ya. Bis sekolah di Jakarta ini nggak bisa operasi karena nggak nggak bisa nggak ada uang katanya. Tapi ada beberapa orang malah mobil mewahnya dibeliin oleh pemerintah. Nah ini ini ini aduh masya Allah ya ironis sekali. Ini, kehidupan di negeri ini ya mudah-mudahan membukakan hati kita semua. Jadi yang miskin ini jangan semakin miskin, semakin repot karena kadal fakru ayakun kufran. Terkadang kepakiran ketiadaadaan itu membuat seseorang menjadi kafir. Ya, itu ya sekarang nggak ada lagi apa yang harus dipakai untuk biaya sekolah nggak ada untuk ini nggak ada untuk itu nggak gimana? Minyak naik semua naik, aduh masya Allah. Ini mudah-mudahan ya ada keterbukaan kita semua. Kita kita mari kita sama-sama menunjuk diri aja, menunjuk diri kita masing-masing, introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudah apa yang sudah kita bisa perbuat untuk saudara-saudara kita, untuk sekeliling kita ya. Baik. Eh uh, ya, tadarus aja ya tafsirnya nanti nih, tafsir Al-Muluknya. Tafsir Al-Muluknya kita kan sudah sampai ayat ke 28, 30 ya. Karena tadi ada yang bertanya tentang adopsi, jadi silahkan kalau ada yang bertanya. Sebetulnya ibu dan bapak bertanya, dijawabnya dari indeks Quran ini. Kalau nggak paham dari indeks, nah dilihat di tafsirnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pinter. Ah, e, di tafsir juga nggak jelas. Nanti ada misalkan di Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rus. Ya, itu bagus sekali. Atau nanti halal dan haram karya Yusuf Kordowi. Atau fatwa-fatwa kontemporer beliau juga Yusuf Kordowi. Atau 40 masalah agama. Itu Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Atau Ak Hasan. Itu tokoh persis dari Bandung. Mana aja kita ambil dalilnya, ambil hadisnya ya. Eh, itu tadi, saya saya tidak ingin mendokrin seperti saat, saat saya ngajar di SD. Kalau di SD, tergantung sekolahnya sekolah mana, labelnya label apakah dia mazhabnya Syafi'i, NU atau dia Muhammadiyah atau dia Persis. Itu harus sesuai dengan silabus di situ gitu ya. Tapi sekarang di sini saya berikan ini hadisnya, ini Qur'annya, ini pendapat ulamanya. Silahkan ibu dan bapak yang menyimpulkan. Jadi kita tidak boleh kan ada ada sebuah radio yang menyatakan itu haram, itu ini ini ini ini. Kok begitu? Kan dalilnya mereka masing-masing memiliki dalil. Sama seperti halnya tentang maulid kan. Di 40 masalah agama dikatakan sunnah. Di Ahasan dikatakan bahwa itu tidak ada hadisnya, tidak ada tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya. Sunnah bisa saja, tetapi kalau melakukannya sesuatu bertentangan dengan syariat jadi haram gitu kan. Tapi di buku kecil yang saya baca di situ telak-telak anti tidak ada gitu. Karena menurut buku yang kecil itu yang saya baca nah, kalau seandainya itu merupakan sesuatu yang boleh, kenapa para sahabat tabi-tabi'in tidak melaksanakannya? Bukankah mereka lebih cinta terhadap Rasulullah? Jangankan mengadakan maulid, ya kan? Nah, dia jiwa jiwa raganya dia korbankan untuk Islam, untuk Nabi dan saat berperang kan cintanya kepada Nabi, kepada Allah tentunya, kepada Rasulnya Rasulullah ya. Itu itu itu silakan nanti tinggal menyimpulkan gitu. Baik. Hmm, baca aja ya. Uh, Tabarok, silahkan kami berikan kesempatan di 0812 8287881 Jadi kalau ada yang bertanya, tidak usah sungkan. Kita bahas, kita kaji. Tapi saya tidak mau tidak mau asbun asal bunyi. Uh, saya harus cari referensinya dulu. Biar apa yang sampaikan tidak salah. Gitu ya. Jadi saya hanya mengutip ini pendapat Kiai ini, ini pendapat ulama ini, ini pendapat ini, pendapat ini. Nah, silahkan gitu ya. Baik, eh, kemarin ada yang minta Pak Ari itu AIU-nya belum lengkap. lah ya dilihat diselesaikan dulu ya. AIU-nya dari awal diselesaikan nanti yang ingin bertadarus Al-Muluk Tabarok ya. Hmm, silahkan. Uh, karena ini lagi lagi dispensasi boleh yang ingin latihan juga boleh lah ya Al-Muluk Tabarok. Nanti dulu ya. Kita coba uh, eh, AIU dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal ya, dibuka diktatnya. Dan ini sekali lagi apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya ketik ini tolong disebarluaskan, <laughs> gitu ya. Disebarluaskan dan tolong diajarkan. Karena pengajaran ini mudah dan menyenangkan untuk semua kelas. Apakah dia baru belajar membaca? Apakah dia sudah kenal huruf tapi belum bisa merangkai? Atau sudah bisa merangkai tapi masih terbata-bata? atau sudah bisa, sudah lancar tapi belum punya lagu. Jadi semuanya yang masuk di sini. Silahkan tolong disebarluaskan. Dan teksnya silahkan datang ke rumah yatim ya. Sabtu minggu tapi di rumah yatim. Kalau Jumat kita ada di hmm, Depok pada salat Jumat. Hari ini saya ada di Asabri pagi, siangnya saya ada di Multika, Buncit empat Terbuka untuk empat eh, untuk empat untuk umum <laughs> yang ingin hadir. Jadi uh, sudah setiap hari Senin diminta di Musola Al Hidayah di Multika dekat Bluebird situ diminta tiap hari Senin saya untuk memberikan pengajaran dan hari ini saya bawa komputer sama infokusnya. Kemudian hari Rabu juga terbuka untuk umum di Masjid uh, Ulil Albab Bidakara Pancoran Bidakarna situ ya di basement. Terbuka untuk umum itu juga pakai komputer dan infokus. Boleh dibuktikan. Belajar dengan komputer, infokus tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Ah, mudah banget gitu ya. Makanya sekarang karat tajwidnya mudah. Apalagi saya rekam setiap pelajaran-pelajaran. Nah, kita merambah pintar membaca Al-Quran, pintar tajwid, pintar bergelak-gelik ngelagu, tapi isinya tengerti, nggak ngerti. Baca yasinan tiap malam Jumat, wakiah, ar-Rahman, ditanya isinya apa, nggak tahu. <laughs> Nah, kita mulai belajar. Sama seperti halnya orang mengadakan maulid tiap tahun. Tapi tentang sejarah Nabi ditanya, emang Rasulullah punya istri berapa? Anaknya berapa? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana? Nggak tahu. Nah ini. Mulailah kita untuk cerdas, untuk belajar, banyak membaca ya. Karena kunci ilmu itu adalah dengan membaca. Ikro, ikro, baca, baca gitu kan. Baik, dilihat teksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah dijelaskan tajwidnya karena hari-hari yang lalu sudah ya. Ini untuk melengkapi rekaman yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. A i u u an ani a na ni ma i an ani a. Ulang. A i u u an ani a na ni ma i an ani a babi bu buban bani babna minal mubni mabiban bani ba ditahan sedikit di situ iklab ya babi bu buban bani babna minal mabi mabiban bani ba bani ba ada geliknya Tadi tubat tutan ih pak tutan tanitat laminal mutlimati tanita sasi subas susan sanisas laminal muslimasi san sanisa جاجي جوبج جوجا jajana minal من المجرم جيجا جني حوحا حنحه من المحن محيحا حنحا خاخيخو خوبخ خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا idhar sekarang ikhfa dal dan di dubad dan kolkolah sugro di akhir jadi kubro dari dubad دودا دندا من المدن مديدا دندا ada kol-kolahnya ya Dadi du bad du da do da da ni da da mi na mo da ni ma di da da ni da da da ni da na mo da ni ma di da da masih ikhba sekarang ro Eh, saya dulu. Eh, Ro ya, Ro. Uh, ro dulu. Rari rubab. Rurarani rarna minal murni marirarani ra. Idgum bila gunnah. Rari rubab. رورا رنرن من المرن مريرا رنرا زي زاذي ذو بل ذو زن زن من المرن مزيزا زنزا سين ساسي سوبس سوسا سنسسن من المسلم سيسا سنسا ada ikhbanya sasi subas سوسا سنسسن من المسلم سيسا سنسا شن شاشي شوبش شوشا شنششن من المشن مشيشا شنشا Sin ini agak susah ya Shin Shashishu bash شوشا شنششن من المشن مشيشا شنشا صاصيص بص صد سوسا إخفاء سوسا صنصص من المسلم صيصا صنصا Bod, bo. Babidu bab. Jangan kol-kolah. Kok susah amat di Quran emang ada huruf don semua <laughs> gak ada ini latihan aja. ikhfa Tutan paniopatan kakolahnya. Tutan paniopatan minal mupani maupitan Jadi kalau baca cepat kalahnya nggak ketemu. Jadi harus pelan. Papi po bampo قوطا طن طن من المطن مطيطا طنقا ز زليذو بل bukan kol-kolah ya bal za zalizu bal zuzan zanizana minal muzri mawzizan zanizan عين تسعة وعبر روعا عن عن من المعن معي عن عن عن تسعة عي را را را عي عبر روعا ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Susah karena ain semua. Capek. Alin. Ghaghiru bag. Bag. Jangan bage. Bairil mage. Jangan. Ghaghiru bag. Ghaghiran minal mu'ni ma'i ghan ghan غوغا غوغا غوغا غنغا من المغن مغيغا غنغا Apaan sih Pari baca gitu gak jadi ibadah? Eh jangan salah. Baca Quran pun tidak jadi ibadah kalau bacanya salah. Kan banyak orang yang membaca Al-Quran justru Al-Quran melaknat. Banyak orang yang sholat tapi tidak dapat apa-apa justru sholatnya yang menggugat. Banyak orang yang puasa tapi, tapi tidak dapat apa-apanya kecuali lapar dan haus karena ibadahnya tidak pakai ilmu. Nah ini kan ilmu untuk belajar Al-Quran. Karena belajar tajwid itu pardu kifayah untuk profesional. parduain ain untuk bisa membaca Al-Quran. Minimal bisa baca, nggak ngerti idhar idgom juga. Yang penting bacanya benar, tapi sudah belajar gitu ya. Fa fi fu baf f Fu fan fani fafna minal muflima fi fan fani fa Qaqiqu baq Quqan qaniqaqna minal Quqan qaniqaqna minal muqlima Qiqan qaniqaqna jadi kalau baca cepat kalau kalkulannya hilang ya, gitu. ku bak ku hamas ya, kapnya mati. Ku ke eh Pak. Ku ke kanikakna minal mukni makika kanika. Wah, ini susah. Makanya saya rekamkan. Nah, itu dulu ah, ya. Nanti direkamkan dibuatkan CD dan kasetnya. Silahkan untuk kaum, untuk ibu tunanetra mualaf diambil gratis. Saya kan bukan mualaf, saya bukan bukan tunanetra. Diganti kasetnya. Jadi ganti kasetnya maksudnya ingin bikin 100 ya bawa CD-nya, bawa kasetnya gitu ya. Nanti kita berbagi gitu atau digantilah. Baik, yang eh, ingin membaca ada kesempatan ya, Tabarok silahkan. Pak Hari mestinya mah jangan satu jam, waktunya kurang. Iya, maunya begitu. Tapi kan e, bisa datang ke taklimnya. Karena saya sekarang di Depok ada Jalan Kartini 58 pada Jumat. Hari ini di Buncit 4 di Mampang ada. Pada sholat e, zuhur pakai komputer dan infokus. Lebih cepat kan? Selasa ndak, Rabu di Bidakara. Jumat di Depok, Sabtu Minggu di rumah yatim. Apa? Tinggal ibu sisihkan waktu. Baik, silahkan ke 08 uh, eh, <laughs> Iya Iya, Tante Elsa ini Tumben lagi rajin nyimak ini ya Jadi untuk ibu dan bapak yang ketinggalan Ya ketinggalan misalkan materinya gitu ya uh, Materinya ketinggalan Nah nanti silahkan uh, kita direkamin gitu ya Kita rekam kita rekam materi demi materi. Insya Allah jadi mudah mengikutinya. Baik, tabarok dilihat ya. Yang ingin masuk silahkan ke 0812 828 7881. Kita masih di surat Al-Muluk ini karena memang ini sering dibaca. Dan ada beberapa hadis orang yang mengamalkan surah ini jasanya tidak hancur di alam kubur.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 Baik, silakan. uh, <clears throat> dari ayat ke 6. Ayat ke 6. Iya, ayat ke 6. Dari mulai ya. Radio Bapak dikecilkan aja di sana. Ma volumenya matikan radionya, Bapak dengar di handphone. Halo? Uh, jadi kalau mau masuk ke handphone, radionya di dimatikan di sana. Kalau enggak feedback, ngejuit ya. Itu. Uh, Dikecilkan volume radionya di sana atau dimatikan. Bapak Ibu dengar di handphone aja. Gitu. Kan pakai handphone lagi. Ayat ke-6. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صد مصير kan belajar baca belajar baca belajar tajwidnya supaya bagus belajar makhrajnya dan belajar maknanya Apa artinya belajar baca doang? Walaupun Quran itu membacanya saja ibadah. Itu tadi saya dibuat dikasih resep sama orang dari Perancis misalnya. Ini Pak Ari bagaimana cara membuat apa martabak atau puding yang enak atau apa gitu. Bukunya bagus sekali. Tulisannya juga indah berwarna-warni. Tapi saya nggak ngerti. Saya baca-baca aja. Pak Ari nah, telepon kata temennya Udah ngerti nggak bagaimana cara bikin puding? Nggak tahu. Udah dibaca belum? Udah. Kok nggak tahu? Nggak tahu artinya. Kan ini bahasa Perancis misalnya begitu. Makanya kata Pak Kure kalau kita nggak ngerti suatu bahasa, kita tanya pada ahlinya. Nah, Quran ini kan tanya nanti kepada ahli tafsir. Buku-buku tafsir kan banyak. Itu. Kita tinggal mulai nyicil lah. Beli Jalalain dulu. Tafsir Jalalain itu empat buku. Gitu ya. Ada kalau Al-Misbah mungkin banyak ya, itu satu juta lebih, tapi nyicil-nyicil aja. Uh, kemudian tafsir An-Nur, tafsir Imam Syafi'i ini baru ada nih, tiga jilid. Tapi memang mahal ya, itu cukup lumayan. Tapi lah, satu-satu dulu. Uh, atau tafsir Ibn Kasir, nyicil-nyicil surat-suratnya ya. Itu kalau nyicil-nyicil lebih murah ditimbang sekalian kan karena kalau beli sekalian juga karena nggak kebaca. Itu. Di ayat ke-6-nya وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلا ما نزل الله من شيء karena dihentikan jadi mad madlim ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير segitu dulu ya insyaallah mudah-mudahan berfaedah bermanfaat ada saran, ada kritik, ada masukan atau ingin bertanya, silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 8287881. Ibu dan Bapak yang punya waktu hari ini saya ada di Buncit 4 ya di Multika di di Gedung Multika di Masjid Al Hidayah. Kita akan belajar tajwid, tahsin, itu. Saya siapkan komputer dan infokusnya. Boleh catat, buktikan. Tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. itu Kalau sudah belajar sama saya, tajwidnya belum pintar juga, tinggal bertanya, oh berarti gurunya tidak pintar. Cari guru lain yang lebih pintar. Ngapain capek kalau nggak ngerti-ngerti mah ya. Pasti, insya Allah, insya Allah diberikan kemudahan. Karena disertai dengan warna-warni. Bahkan ibu dan bapak yang sudah punya komputer, software-softwarenya is mudah banget. Gitu. Saya kan nggak nggak punya komputer, kan dipotokopikan. Nanti ada teks-teksnya diperbesar. Jadi ibu dan bapak para pengajar yang di Depok juga, yang hadir tuh sampai 60, itu 50 persennya adalah dosen, guru-guru ya. Gitu. Ada guru TK, ada guru madrasah, guru ini. Alhamdulillah, saya senang sekali kita berbagi. Karena bagaimanapun kan guru juga harus terus belajar. Baik Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta pendengar pecinta Radu yang Manis, pagi hari ini hari yang ke-10 bulan Maret tahun 2007 bersama Bung Andi Pranasa, saya Zulia menghadirkan acara bingkisan hari ulang tahun. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi Hey, hey, hey Bangunlah, hai bangun Hai, hey, hey Sudah siang <laughs> Ayo, kita ingat-ingat lagi Atau jangan-jangan memang Anda sudah mempersiapkan sematang mungkin Untuk memberikan peluang kepada teman sahabat atau siapapun yang hari ini dirasakan merupakan hari yang paling istimewa ya. Silakan sampaikan lewat telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Dengan Ipan Hah? Ipan. Ipan. Ipan Dipan. Iya. Yeah. Dipan. Iya. Yeah. Bukan spring bed ya. <laughs> Halo Dipan. Halo. Halo. Selamat pagi, Bapak. Ya, Mbak. Kok sudah ganti suaranya? Ini tadi anak saya. Oh, anak saya. Terus ini bapaknya. -hmm. Kayaknya lebih muda bapaknya deh suaranya. <laughs> ini ulang tahunnya kan 16 nih. Oh, Pak siapa nih? Buat anak saya Rifan ya. Oh, tadi Rifan. Ah. Aduh, tadi suaranya nggak jelas bangun tidur ya Rifan ya. Maaf ya Rifan ya. Tadi nggak jelas suaranya. Rifan udah ulang tahun yang ke-16. Lagunya mau apa? Ah, Seleng ya. yang SBI Oh, minta lagunya Seleng katanya Mbak. Seleng. Nah, ah. Dia selengkers juga ya? SBY. SBY ya? Iya katanya. SBY.